بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما, كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقد, وقد اختلف في مفسر الضمير من قوله ولكن جعلناه نورا فقيل هو الإيمان لكونه أقرب المذكورين مذكورين مذكورين وقيل والكتاب فإن النور الذي هدى به عباده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا الإخوة في الله kita masih dalam penjelasan panjang Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala tentang perumpamaan yang telah Allah sebutkan perumpamaan air dan perumpamaan api. Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat yang menyatakan tak sama orang yang mendapat cahaya, mendapat cahaya dengan orang yang dalam kegelapan tak sama antara orang buta dan orang yang melek tak sama antara orang dalam naungan dan orang yang terpanggang dengan panasnya matahari tak sama antara yang hidup dan antara yang mati maka Allah Jalla Jalla fi'ula telah menjadikan orang-orang yang mengambil petunjuk daripada petunjuknya bagi mereka cahaya ya dan kehidupan yang mana hal ini dapat ya menjaganya dari berbagai macam panas asyubhat kesesatan albid'ah kesyirikan yang dia di atas cahayanya adapun yang lain orang lain adalah orang yang buta bagikan orang yang mati dalam panasnya kekufuran, kesyirikan, kesesatan, tenggelam dalam kegelapan. Kemudian dia melanjutkan waqala ta'ala dan Allah berfirman Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina dan demikianlah kami telah wahyukan kepadamu ruhan min amrina wahyu dari perintah kami maka kunta tadri mal kitab padahal engkau tidak pernah tahu sebelumnya apa itu alkitab. Oleh iman dan engkau pun tak tahu sebelumnya apa itu iman. Walakin tetapi ja'alnahu nuran kami telah menjadikan ia sebagai cahaya nahdi bihi man nasha. Dengan cahaya itu kami beri petunjuk siapa-siapa yang kami kehendaki min ibadina daripada hamba-hamba kami. Ayat ini menjelaskan tentang karunia Allah Allah berikan kepada Nabi yang mulia Kalau Karunia karunia yang begitu besar berupa wahyu yang diturunkan kepada beliau. Padahal beliau sebelumnya tak pernah tahu apa yang namanya Alkitab, tidak tahu apa yang namanya iman. Tapi wahyu itu yang menjadikan sebagai cahaya. Allah tunjuki Nabi dengannya dan Allah tunjuki siapa yang dia kendakinya. Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah wa qad ikhtalafa fi mufassir al dhamir telah terjadi persisian di antara ulama dalam menjelaskan ad-dhamir kata pengganti dari firman-Nya walakin ja'alnahu nuran tetapi kami jadikan ia sebagai cahaya kata-kata kami jadikan ia ini dhamir di ia ini dipersisikan di kalangan ulama ada yang menafsirkan makna ia adalah iman artinya demikianlah kami jadikan iman sebagai cahaya karena inilah yang paling dekat dengan domir tersebut. Sebagian mengatakan kami jadikan ia, ianya kembali kepada Alkitab. Kami jadikan ia Alkitab sebagai cahaya. Kami beri petunjuk dengannya. Ya, sesungguhnya cahaya inilah yang dengannya sesungguhnya Alkitab inilah Allah berikan uh, cahaya. Allah beri, ya, jadikan sebagai cahaya menunjuki hamba-hambanya. Ini dua pendapat. Naam. Qala Syekhuna والصواب أنه عائد على الروح المذكور في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نعم berkata syekhuna berkata syekh kami maksudnya adalah gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah yang benar bahwasanya dhamir kami jadikan ia kembali kepada roh yang telah disebutkan dalam firman-Nya ini. Wa kadzalika wahayna ilaika ruhan. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Roh ini maknanya adalah wahyu. Ya, yang mana dialah sumber kehidupan hati. Min amrina dari perintah kami ma kunta tadri mal kitab wal iman Sebelumnya engkau tak pernah tahu apa isi Alkitab, apa itu iman, walakin ja'alnahu nuran, tapi kami jadikan ia wahyu tersebut sebagai cahaya. Ay ja'alna dzalika ruha nuran. Demikianlah kami jadikan ruh tersebut sebagai cahaya. Ruh di sini tafsirnya adalah wahyu itu sendiri. Wahyu disebut ruh karena wahyu inilah yang menghidupkan hati manusia. Kita ini hidup dengan adanya iman, Ya, iman itu diisi dengan wahyu. Wahyu itulah yang menghidupkan iman. Jadi sumber kehidupan hati itu ada pada wahyu. Maka dengan wahyu inilah Allah jadikan cahaya yang memberikan dengannya petunjuk kepada hamba-hambanya. Aijalna dzalika ruh kami telah menjadikan ruh tersebut apa makna ruh di sini? Wahyu. Sebagai cahaya yang kami beri petunjuk dengannya siapa yang kami kehendaki daripada hamba kami. Fasamma wahyahu ruhan maka Allah menamakan wahyunya dengan kata-kata ruh kita ketahui ruh adalah materi kehidupan dengannya lah kita hidup kenapa kita bisa hidup? karena ada ruh hati kita ini bisa hidup karena ada ruh berupa cahaya wahyu ya manusia dapat hidup dengan adanya ruh dan hati akan menjadi hidup dengan adanya wahyu Kata beliau, "Aija'aka fasamma wahyahu ruhan." Allah telah menamakan, menyebutkan wahyunya dengan ungkapan ruh. Kenapa? Lima yahsulu bihi min hayatil qulubi wal arwah. Karena ruh inilah dengannya ya hidup hati-hati manusia yang dengan hal tersebut hidup pula ruh-ruh mereka. Naam allati allati hiya al-hayatu fil haqiqah wa min adamiha fa huwa mayyitun la hayyun wal hayatul abadiyyatu sarmadiyyah fi darin na'imi hiya thamaratul hayatil qalbi thamratu ثمرة حياة القلب بهذا الروح الذي أوحي إلى رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم حسبك jadi kata beliau maka Allah telah menamakan wahyunya dengan ungkapan ruh karena dengan roh tersebutlah akan tercipta kehidupan dalam hati kita dan kehidupan arwah manusia. Yang mana kehidupan hati dan ruh inilah sebenar-benar kehidupan. Orang yang hidup tanpa hati yang dipenuhi dengan ruh iman dianggap tak hidup, dianggap bangkai mati. Orang-orang kafir itu tak ada ruhnya. Maksud ruh ini apa? Tak ada imannya. Yang menjadi sebab dengannya hidup hatinya maka kehidupan hakiki adalah kehidupan roh dan kehidupan hati yang mana roh dan hati kita ini hidup dengan wahyu yang disebut juga dengan nama roh. Ya, kata beliau, "Wa man 'adamaha fa huwa mayyitun Waman adimaha fahuwa mayitun lahai barang siapa yang tidak ada padanya roh berupa wahyu in dalam hatinya maka hakikatnya dia adalah orang mati yang tidak hidup. Wal hayatul abadiyatu sarmadiyah fi na'im dan kehidupan yang kekal abadi di surga. Hiya thamratu hayatil qalbi adalah merupakan buah daripada hidupnya hati. Yang hatinya hidup di dunia dengan iman, yang mana iman ini sumbernya adalah wahyu, dia pula akan menjadi sumber kehidupan yang abadi kekal di surga kelak selama-lamanya. Thamratu hayatil qalbi bihadzal ruh. Ya, maka hakikat kehidupan yang abadi kekal di dalam negeri penuh kenikmatan surga adalah merupakan efek ataupun buah daripada adanya roh ini. Ya. Alladhi uhiya ila Rasulih sallallahu Ruh ini berupa wahyu yang telah diwahyukan kepada Rasulnya. Faman lam yahya bihi fid dunya, na'am. Qra. Faman lam yahya bihi fid dunya fahuwa mimman lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Wa a'zamu nasi hayatan fid dawri thalath dari dunya duri. Fid duri thalath dari dunya wa daril barzakhi wa daril jazai nasiban min hadhihi al-hayati ar-ruh hasbuka. Kata beliau, "Faman lam yahya bihi fid dunya." Barang siapa yang tidak hidup dengan wahyu di dunia. Dengan ruh yang tadi kita artikan wahyu, barang siapa yang tidak hidup dengan wahyu di dunia, tak peduli dengan wahyu, tak menjadikan wahyu sebagai pedoman, petunjuk, cahaya menerangi jalannya, fahuwa mimman lahu jahannam, maka mereka inilah kelak yang akan disiapkan bagi mereka neraka jahannam. Alladzi la yamutu fiyah wa la yahya. Dalam neraka jahanam itu dia tidak akan pernah mati selama-lamanya tapi juga tidak dianggap hidup. Karena hidup itu adalah kenikmatan, iman, kenikmatan abadi yang buahnya adalah surga. Adapun di neraka jahanam dibilang mereka hidup tidak hidup. Karena tak ada kenikmatan sedikit jua pun dibilang mereka itu mati mereka tidak mati karena itu Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang dalam neraka itu tidak pernah mati, tidak pula pernah hidup. Makna tidak pernah mati, binasa selama-lamanya tak mungkin lagi binasa karena kematian telah tiada, kematian telah disembeli. Makna mereka dikatakan la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup, maksudnya tidak hidup dengan kehidupan yang hakiki berupa kehidupan wahyu yang menerangi hatinya, yang membuahkan nikmat surga, tak dapat. Di dunia ini orang-orang yang dalam penderitaan, hakikatnya mereka tak merasa hidup. Istilah kita apa? Hidupnya segan. Hidup segan, mati tak mau. Ya. Mati tak mau, tapi hidup segan, menderita sepanjang hidupnya. Orang itu dikatakan hidup ketika merasa nikmat dengan hidup, adapun dalam penderitaan bukan kehidupan di dunia demikian demikian juga di akhirat kelak tidak ada kehidupan dalam azab yang kekal selama orang yang paling nikmat hidupnya dalam tiga negeri apa kira-kira tiga negeri ini dunia barzakh negeri akhirat hanya tiga yang kita tiga kampung hanya tiga kampung sekarang kita masih di kampung dunia Besok, lusa, tahun depan kita akan di kampung barzakh, alam kubur. Ya, setelah itu datanglah kiamat hari berbangkit kita pindah kepada alam akhirat. Kata beliau, wa a'dhamun nasi hayatan orang yang paling nikmat hidupnya fid duris salas dalam tiga negeri ini dari dunia negeri yang bernama dunia wa daril barzakh negeri yang bernama alam barzakh Wadaril jaza negeri yang namanya hari pembalasan a'zamuhum nasiban min hadhil hayati bihadzar. Orang yang paling beruntung orang yang paling banyak keberuntungannya dengan wahyu yang dijadikan sebagai kehidupan hatinya. Yang paling banyak memahami wahyu, mengamalkan wahyu, maka dia yang paling hidup yang paling dahsyat kenikmatan hidupnya bertingkat-tingkat subhanallah ini Quran Allah turunkan kepada kita kaum muslimin berbeda-beda kaum muslimin dalam menyikapi Quran ini ya ada yang tak pernah peduli sama sekali belajar membaca Quran pun malas tak tahu membedakan antara alif dan ba ta dan sa. Apalagi yang mirip-mirip Tak bisa membedakan antara Jaza Za Tak peduli Mau belajar Malulah ada besar Belajar ikro Orang udah Quran Awak ikro Enggak lah Ada yang seperti ini terhadap wahyu Ada yang dia peduli Mempelajari Quran Al-Karim Tapi hanya sekedar mempelajari huruf-hurufnya Panjang pendeknya, tajwidnya, makhrajnya, berhenti sampai di situ. Ya. Lagunya indah, makhrajnya bagus, tepat. Hanya sampai di situ. Quran dibacakan dalam munasabat, dalam kondisi tertentu, ada yang mati, bentangkan Quran. Ada peringatan ini, bentangkan Quran. Takut rumah nanti dihinggapi hantu, bentangkan Quran. Ya. Ada orang-orang yang mempelajari makhrajnya, hurufnya, panjang pendeknya dan mempelajari makna yang tersirat di balik gambar-gambar ataupun bentuk-bentuk kalimat-kalimat tersebut. Mempelajari pengertiannya, tafsirannya. Subhanallah. Sebagian mereka hanya mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Mengamalkan ala kadarnya. Sebagian mereka mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan wahyu ini pun manusia bertingkat-tingkat pula. Ya. Maka kata beliau rahimahullah, siapakah orang paling beruntung nanti di negeri akhirat? Paling beruntung juga di negeri dunia, paling beruntung di alam barzah. Mereka lah yang paling banyak mengambil bagian daripada wahyu dalam hidupnya mempelajarinya, memahaminya, memikirkan maknanya, mentadaburinya, menyeru manusia kepadanya, mengajarkannya, menyebarkannya. Inilah yang paling beruntung. Ya, subhanallah. Jadi apa tadi makna roh? Wahyu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruh. Demikianlah kami wahyukan kepadamu roh Makna roh adalah wahyu itu sendiri. Wahyu disebut roh. Naam. Kamil. Ahsanallahu ilaikum. وسماه روحا في غير موضع من القرآن كقوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون Dan Allah Jalla wa'ala telah menamakan ruh ya sebagai arti wahyu dalam banyak tempat dalam Quran Karim. Di antaranya Allah berfirman, "Rafi'ud darajat." Rafi'ud darajati. Dialah Tuhan yang mengangkat setinggi-tinggi derajat daripada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Dzul Arsy. Dialah Tuhan pemilik arsy. Yulqir ruha. Dialah yang telah menurunkan wahyu min amrihi dengan perintahnya ala man yasha kepada siapa yang dia kehendaki. Di sini Allah menyebutkan wahyu dengan kata-kata ruh. Karena uh, wahyu itulah menjadi sumber kehidupan hati ruhnya hati ini. Min ibadihi ya kepada siapa yang dikendaki daripada hamba-hambanya liun dirayumat talak Agar ya Allah Jalla wa Ala mengingatkan manusia hari kelak akan bertemu manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah kembali menyebutkan wahyunya dengan kata ruh Ya, dalam surat Ghafir ayat 15. Kemudian dalam ayat lainnya dalam surat An-Nahl ayat kedua, yunazzilul malaikata birruh dan Allah telah menurunkan malaikat membawa wahyu, maksudnya Jibril. Membawa wahyu birruh. Allah telah menurunkan malaikat dengan roh, maksudnya dengan wahyu. Min amrihi dengan perintahnya ala man yasha'u min ibadihi. Kepada siapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya, para rasul-rasulnya. An andiru agar mereka semua menyampaikan kepada umatnya, ingatkanlah umat kalian annahu la ilaha illa ana. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali saya. Fattaqun, maka takutlah hanya kepada aku semata. Dua ayat Allah menamakan wahyunya dengan kata-kata apa? Ruh. Naam. Ahsanallahu ilaikum wa sammahu nuran lima yahsulu bihi minastit min istinaratil qulubi wa ida'atiha wa kamalir ruhi bi hataini sifataini wa kamalur ruhi wa kamal wa kamalur ruhi bi hataini sifataini bil hayati wan nuri wala wa sammahu nuran Allah juga menamakan wahyu itu dengan cahaya dengan ruh satu dengan cahaya dua lima sulubih bihim min qulub karena dengan wahyu inilah akan bercahaya terterangi al-qulub hati-hati manusia ministina rotil qulub bi idha'atiha jadi disama, disebutkan juga wahyu ini dengan kata-kata ya nur cahaya karena wahyu ini membawa cahaya yang dengannya dia menerangi hati-hati manusia. Wa kamalur ruhi bihatain sifataini. Dan ruh itu akan menjadi sempurna dengan dua karakter yang dimiliki dengan dua sifat bil hayati wan nur. Dengan kehidupan dan dengan cahaya. Sempurnalah ruh ya. Dengan dua hal, dengan kehidupan dan dengan cahaya. Nah ولا سبيل إليهما إلا على أيدي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والاهتداء بما بعثوا به hasbuka dan tidaklah ada jalan untuk mendapatkan dua hal ini kehidupan hati dan cahaya hati kecuali ya dengan mengikuti apa yang telah dibawa oleh para rasul-rasul Allah SAW alaihi taslim dan mengambil petunjuk apa yang mereka bawa. Barang siapa yang ingin kehidupan dan cahaya dalam hatinya, maka taklah jalan mendapatkan kehidupan hati ini dan cahaya hati kecuali mengikuti apa yang ada di tangan-tangan para rasul yang Allah utus kepada manusia dan apa yang mereka bawa. Naam. Wa talaqil ilmin nafi'i wal 'amalus salih min miskatihim. Naam. Kata beliau, taklah pernah dapat manusia memperoleh cahaya dan kehidupan ini kecuali ketika mereka bertalaki. Maksudnya adalah mengamalkan, menuntut ilmu yang bermanfaat. Kemudian mengamalkan ilmu tersebut dalam bentuk amal saleh. Min mishkatihim dari lentera-lentera yang dibawa oleh para rasul Para Rasul membawa lentera, lenteranya ini adalah wahyu tadi. Ya, yang dalamnya ada kehidupan, hayatun wa kehidupan dan cahaya. Dan Muqayyim menyebutkan bahwasanya ya, di mana ada kehidupan, di mana ada cahaya, di situ akan hidup. Ya. Di mana tak ada cahaya, tak ada kehidupan. Maka kata beliau rahimahullah, ya, yang akan mendapatkan kehidupan dan cahaya ini adalah orang-orang yang bertalaki menimba ilmu yang benar, ilmu nafi' yang bersumber daripada wahyu dan mengamalkan ilmu tersebut dalam amal saleh. Yang mana kedua-duanya ini ilmu dan amal mereka peroleh dari min mishkatihim dari lentera-lentera yang dibawa oleh para rasul. Nah, wa illa farruhu maitatun mutlimah. Nah, kalaulah tidak maka pastikanlah ruh-ruh yang ada dalam diri manusia adalah merupakan ruh-ruh yang hakikatnya mati penuh dengan kegelapan. Subhanallah. Maka manusia yang tidak mengambil petunjuk daripada miskatun nubuah daripada lentera para rasul mereka lah yang ruh-ruhnya mati dalam kegelapan. Orang-orang kafir, munafik, ahlul bidah, ahlul dolalah, dari falasifah, ahlul kalam, dan semacam mereka, mereka inilah yang mati. Ruh mereka karena tak menjadikan Miskatun Nubuah, lentera-lentera yang dibawa para nabi sebagai sumber petunjuk cahaya. Naam. فإن كان العبد مشارا إليه بالزهد والفقه والفضيلة والكلام والبحوث فإن الحياة والاستنثارة بالروح والاستنارة والاستنارة بالروح الذي أوحى الله أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله نورا يهدي به من يشاء من عباده وراء ذلك كله فليس العلم كثرة النقل كثرة كثرة النقل والبحث والكلام نعم حسبك كذا beliau rahimahullah fa in kana al-'abdu musyarra ila bizuhdi walaupun orang ini ditunjuk manusia dipuji manusia sebagai orang yang zuhud banyak yang tersesat ibadah Allah banyak ikhwati fillah orang-orang zuhud yang tersesat. Banyak tokoh-tokoh Mu'tazilah begitu zuhudnya dalam hidup, zuhud. Tapi tak peduli. Makanya kata beliau, ya. al-'abd meski dia terkenal, ditunjuk manusia Disanjung manusia dengan kezuhudannya, dengan fikihnya yang dalam, ahli fikih, dengan kemuliaannya, dengan perkataannya, dengan berbagai macam ragam pembahasan-pembahasannya tak ada guna. Fa innal hayata wal istinarata ruh alladhi awhahu Allah taala ila rasulih sesungguhnya kehidupan dan cahaya dengan wahyu yang telah Allah wahyukan kepada para rasulnya dan Allah jadikan sebagai cahaya yang Allah beri petunjuk siapa dikehendaki daripada hamba-hambanya adalah ya di belakang daripada apa-apa yang mereka miliki daripada ilmu, fikih, perkataan, makalah tak ada guna, sia-sia kecerdasan tak ada guna ahlu kalam apa kurangnya, cerdas-cerdas luar biasa kecerdasannya Ahlu kalam ya, tidak ada ahlu kalam itu yang bodoh, tidak ada. Al falasifa ya, para para, para filosof, filosof tidak ada yang bodoh, cerdas-cerdas semua. Tapi tak dapat petunjuk. Ya, Platon, Plato, Socrates, Aristoteles, ini orang cerdas semua. Ulama-ulama kalam, al-jubba'i, nazam dan lain-lainnya tidak ada yang tidak cerdas. Ya, cerdas. Terkenal kecerdasannya Wasil bin Atha itu cerdas luar biasa. Kecerdasannya luar biasa, murid Hasan Basri. Tak guna karena mereka tidak mengambil kehidupan ya wahyu dengan apa yang dibawa oleh para rasul tak mengambil cahaya yang dibawa oleh para rasul maka semuanya sia-sia kata beliau falaisal ilmu kathratan naqli wal bahthi wal kalam ilmu itu bukanlah orang yang banyak menukil berkata syekh fulan berkata ulama fulan ahli dia semua dia tahu berkata alim fulan banyak menukil perkataan-perkataan bukan ini ilmu ahli dalam membahas masalah-masalah bukan ini ilmu ya ahli dalam memahami ilmu kalam bukan ini ilmu na'am walakin walakin nurun yumayyizu bi sahih al-aqwali min saqimiha wa haqqaha min batiliha wa haqqaha wa haqqaha wa hmm. haqqaha min batiliha وما هو من مسكات النبوة مما هو من آراء الرجال حسبك ولكن tetapi hakikat ilmu itu adalah nur cahaya yumayizu bihi sahihal aqwal min saqimiha yang dengan ruh inilah dengan cahaya inilah dia dapat membedakan mana yang sahih daripada pendapat-pendapat ulama mana yang tidak sahih mana yang lemah wa haqqaha min batiliha yang dapat membedakan mana yang hak dari yang batil. Omahua huwa min nubuwah. Dia tahu membedakan ini ilmu bersumber daripada lentera yang dibawa oleh para nabi. Mimma huwa min ara'ir rijal. Ini ilmu adalah hasil buah pikir, kreasi otak ijtihad manusia. Tahu dia beda-bedakan. Inilah ilmu yang hakiki. Bukan banyak menukil, banyak bukan banyak tahu perkataan orang, bukan, tapi adalah cahaya yang dengannya dapat membeda-bedakan antara yang hak, yang batil, antara yang sunnah, yang bid'ah, antara wahyu dan pendapat manusia, perasaan manusia. Ini ilmu. Naam. ويميز النقد الذي عليه سكة المدينة النبوية الذي لا يقبل الله عز وجل ثمنا لجنته سواه من النقد الذي عليه سكة جن Jenkiz Jenghis Khan wa Nawabihi wa Nawabihi wa Nawabihi al falasifa wal jahmi wal mu'tazilah hasbuka jadi hakikat daripada ilmu itu kata beliau ya orang yang mampu membedakan wa yumayyizun naqd alladhi alaihi sikkatun dapat dia membedakan mana uang asli yang ada stempel daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak Allah terima apapun transaksi kecuali dengan uang daripada stempel Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang mana dialah merupakan harga mati untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala dia dapat membedakan mana yang namanya uang asli berstempel Nabi dan uang palsu berstempel Genghis Khan <laughs> Genghis Khan itu dialah raja Mongol yang menaklukkan kaum muslimin yang menghabiskan membinasakan khalifah terakhir Genghis Khan yang menghancurkan Baghdad yang membakar buku-buku yang menumpukkan gunung-gunung daripada kepala manusia daripada kaum muslimin Genghis Khan perkataannya itulah hukum itulah Genghis Khan yang dia katakan menjadi hukum Orang berilmu tahu membedakan ini berstempel Nabi SAW dari Nabi SAW. Yang mana ini adalah stempel bagikan uang yang sah yang dapat bertransaksi dengannya dapat dibeli surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini uang palsu stempel jenis Khan. ini Qayyim bahasanya tinggi nih. Subhanallah. Wa wabihi ataupun wakil-wakil jenis Khan minal falasipa dari para filsuf yang tersesat banyak ahli filsuf yang ter, ter, tersesat. Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Farid. Banyak yang tersesat. Kita kok dengar nama Ibnu Sina itu kayak kita anggap udah mantap kali. Jadi simbol ya. Ibnu Sina tersesat dalam bab akidah. Sesesat-sesatnya mengingkari hari berbangkit, mengingkari, mengingkari azab kubur, mengingkari surga, <laughs> mengingkari neraka. Ini ini adalah merupakan wakil-wakilnya Genghis Khan wal Jahmiyah ikut Jaham bin Sofwan yang menolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kaum Asyariah Maturidiyah yang meniru gaya Jahmiyah, menolak sifat sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah yang meniru Jahmiyah, Jahmiyah paling dahsyat menolak semua nama dan sifat Allah Subhanahu taala. Ini adalah merupakan perwakilan daripada jenis khan. Yang perkataannya dipanuti, dijadikan sebagai rujukan, orang-orang datang belakangan, dikultuskan, diagungkan. Yang tak boleh diselisihi. Kalau kau bukan asyari, akidahmu engkau tersesat, bukan Ahlussunnah. Subhanallah. Ditimbang al-sunnah dengan kata-kata asyari atau maturidi. Kalau kau bukan berakidah maturidi asyariah, maka engkau bukan ahlu sunnah. Subhanallah. Kapan asyari lahir dan kapan Imam maturidi lahir? Mereka lahir jauh di belakang setelah para sahabat. Lahir para tabi'in. Berarti para sahabat tidak berakidah asyari dan maturidi. Berarti bukan ahlu sunnah. Berarti Rasulullah bukan ahlu sunnah. Karena tidak berakidah Asyari, Maturidi, subhanallah. Kalau kamu bukan berakidah syariah, bukan berakidah maturidi, engkau bukan ahlu sunnah. Subhanallah. Berarti para sahabat, apakah akidahnya syariah? Bagaimana dikatakan akidah sahabat asyari? Dia lahir belakangan jauh. Sebagian orang mengatakan, kalau kau tidak ikut tarikat naksabandi, atau syadili, atau qadiri, engkau di atas kesesatan. Contohnya. Subhanallah. Sementara para tabi'in tak pernah ikut akid Naqsyabandi. Tabi'ut tabi'in. Subhanallah. Sahabat tak kenal dengan nama Naqsyaband. Apakah berani kita katakan mereka semua tersesat? Subhanallah. Jadi ilmu yang benar adalah ilmu yang dapat membedakan mata uang asli stempelnya stempel kenabian dengannya dapat diberi surga Allah Subhanahu wa taala dari mata uang palsu stempel jenis khan dan para wakil-wakilnya dari ahli falasifah, ahli kalam, Mu'tazilah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan seterusnya. Naam. Wa kullu man ittakhadha li nafsihi sikkatan wa darban wa naqdan yurawwijuhu bainal 'alami فهذه الأثمان كلها زيوف لا يقبل الله سبحانه وتعالى في سما في سمان جنته شيئا منها حسبك ما شاء الله kata beliau wa kullu man ittakhadha li nafsi sikkatan wa darban wa naqdan siapa yang masing-masing membuat mata uang sendiri stempel uang sendiri bayangkan tak puas antum dengan mata <laughs> uang rupiah yang dikeluarkan pemerintah antum buat sendiri antum stempel sendiri Antum bawa berbelanja di mal-mal di plaza-plaza. Kira-kira diterima uang antum. Masuk penjara memasukkan uang. Subhanallah. Kata beliau, barang siapa yang membuat untuk diri sendiri stempel, uang. Ya. Cash yang dia yurawijuhu, yang dia lariskan bainal alam dia jadikan sebagai sarana transaksi di alam ini fahadhil athmanu kulluha zuyufun maka uang ini semuanya nilainya adalah palsu tak dapat dijadikan sebagai sarana transaksi yang ada ketangkap masuk penjara pembuat uang palsu demikian juga lah amalan <laughs> ibadah ibadah yang Nabi tak buat itu sama dengan uang palsu yang tidak diterima ketika bertransaksi. Ngarang-ngarang azan, hayya 'alas shalah, dikarang kawan, hayya 'alal jihad, bawa pedang. Ya Allah. Hebat kali jihad yang kau anggap jihad tuh. Dipalsukannya. Uang berstempel Nabi <laughs> Muhammad SAW. Stempel nubuah dipalsukannya. Bahaya. Ya. Barang siapa yang buat sendiri, uang sendiri, mata uang sendiri, stempel sendiri yang dia lariskan, sebarkan di alam ini, semuanya adalah merupakan mata uang yang palsu. La yaqbalullahu subhanahu wa ta'ala fi thamani jannatih. Yang tidak Allah terima transaksi tersebut untuk membeli surganya. Semua bid'ah yang dibuat manusia tak dapat dengan membeli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Apalagi bid'ah yang paling sesat dalam bab Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, bagaimana akan membeli Allah, membeli surga Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Allah yang mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. ya Tuhan Maha Pemurah di atas arasnya bersemayam. Oh yang mengatakan Barang siapa yang mengatakan Allah bersemayam di atas maka dia tersesat ke kesesatan yang jauh. Bahkan kafir ya karena telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Subhanallah. Yang mengatakan Allah di atas arsy bukan manusia. Kita tak punya hak mengada-ada atas nama Allah. Yang mengatakan demikian Allah sendiri. Tak diterima akal kami itu Ustaz dianggapnya akalnya lah standar kebenaran mengukur satu benar atau sesuatu itu tak benar subhanallah bagaimana kelak di hari kiamat dia jumpa dengan Allah kalau kita jumpa Allah hai fulan mengapa kau katakan aku di atas arus bersemayam mudah kita punya kata ya Allah aku tak katakan kecuali apa yang kau katakan aku hanya mengikuti apa yang kau katakan engkau mengatakan dalam kitabmu aku ikut selamat tapi Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, syariah, Maturidiyah. Allah akan berjumpa dengan mereka hari kiamat. Hai fulan, aku mengatakan dalam kitabku aku bersemain di Engkau tolak. Apa dasar menolak? Tak diterima akalku ya Allah. Subhanallah. Ya. Bagaimana kau menolak sifat milikku? Aku yang terangkan tentang diriku. Apakah kau lebih tahu tentang diriku atau aku sendiri? Ya. Yang paling tahu tentang diri kita kita sendiri. Kalau orang menyelisihi apa yang kita ya ini ketahui tentang diri kita, kita katakan kau berdusta. Ustaz, kau sedang di mana? Aku sedang di Batam ini, lagi stay ini di Batam. Enggak Ustaz, antum di Jakarta. Aku lagi di Batam, enggak antum di Jakarta. Apa kita bilang? Sesat kau. Aku ceritakan tentang diriku, kau kenapa aku di Jakarta. Aku bilang aku di Batam. Ustaz, Ustaz hobi apa? Aku hobiku mancing. Enggak Ustaz, antum hobinya bukan mancing, main golf. Hanya lebih tahu tentang diri Anda daripada antum. Ya, begitulah ahlul kalam Allah katakan dia punya wajah. Tidak, tak punya wajah. Kalau punya wajah berarti dia seperti makhluk. Allah mengatakan punya dua tangan. Tidak, tak punya dua tangan. Kalau punya dua tangan berarti seperti makhluk. Subhanallah. Kalau kita, mengapa kalau kata Allah punya dua tangan? Dia mengatakan, wahai iblis, mengapa engkau enggan sujud kepada yang kuciptakan dengan dua tangan? Kita selamat. Mengapa kalau katakan aku punya dua tangan? Engkau yang mengatakan ya Allah, aku yang membenarkan. Mereka tak akan selamat. Ini yang dimaksudkan Muqayyim rahimahullah, orang-orang yang ingin menghadap Allah, membeli surga Allah, tapi dengan uang palsu. Yang berstempel siapa tadi? Dengis Khan. Ya, atau wakil-wakil Dengis Khan, falasifah, mu'tazilah, jahmiyah. Hati-hatilah berjumpa Allah. Subhanallah, disesatkan orang mengatakan Allah di atas arsy bersembunyi, disesatkan dikatakan ini Wahabi. Ini akidah Nasara, Nasrani yang mengatakan Allah di atas seperti Allah bertempat. La ilaha illallah. Subhanallah. Naam. Bal turaddu ala amiliha ahwaja ma yakunu ilaiha wa takunu min al-a'mali allati qadima ta'ala ilaiha فجعلها هباء منثورا حسبك بل ترد على عاملها bahkan Allah akan, akan tolak terhadap orang yang berbuat segala perbuatan ditolak perbuatanmu kutolak kerjamu kutolak ada SOP dalam pekerjaan di perusahaan aja ada SOP-nya Kau harus bekerja ini pertama, kedua ini, ketiga ini. Ini aturan mainnya. Datang karyawan rajin setengah mati, orang masuk jam 7, jam 5 pagi sudah masuk dia. tapi kerjanya langkah ke satu dibuatnya ke tujuh, langkah ke tujuh dibuatnya ke satu. Terbalik-balik. Sore hari bokrimat keringat dia karena letihnya. Ya, dipanggil bosnya, "Mana kerjaanmu?" "Ini, bos." "Memang kurang ajarlah kau." "Ini SOP-nya satu sampai tujuh, Kenapa kau bolak-balik?" "Yang penting aku semangat, bos. Aku jam lima udah masuk." Orang pulang jam aku orang pulang jam 7 dia pulang jam 9. Kata bosnya, "Memang kau tak layak ku terima sebagai pegawai pegawaiku. Kau ku pecat." Tak ikut SOP. Agama ini lebih sempurna daripada peraturan manusia. Apalagi yang namanya ibadah menyembah Allah, tak akan mungkin ibadah menyembah Allah tanpa ada aturan lain. Mustahil. Allah zat yang maha gaib. Tak kita kenal dengan Allah kecuali dengan wahyu. Tak pula kita tahu bagaimana menyembahnya kecuali dengan wahyu. Dikarang-karang. Buat salawat-salawat sendiri. Macam-macam. Buat salat-salat sendiri. Salat gaib. Puasa-puasa sendiri. Puasa nisfu syaban. Dan seterusnya. Ya. Allahumma musta'an. Akan ditolak dikembalikan tak diterima terhadap pelakunya tatkala dia begitu butuh balasan daripada amalannya tak dapat balasan engkau bawa uang palsu tak dapat membeli apapun di mall-mall sana yang ada engkau akan digari dimasukkan ke penjara uang yang kau bawa palsu bagaimana kau bertransaksi dengannya dan dia akan menjadi bagian daripada amal amalan yang akan dibawanya di hari kiamat menjadi amalan yang sia-sia bagaikan gunung-gunung pasir yang berterbangan ketika datang badai hapus semuanya. Naam. Walisahibiha nasibun wafirun min qawli ta'ala Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. maka mereka ini nasibnya adalah sebagaimana Allah katakan dalam kitabnya mulia Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala Maukah kalian beritahukan tentang orang-orang yang merugi amalannya, sia-sia amalannya, tak diterima amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka lah yang telah sia-sia usaha mereka dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Sementara mereka mengira mereka telah berbuat baik. Inilah nasib ahlul bid'ah fillah maka amalan ibadah itu sedikit tapi sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Rasulnya lebih utama daripada banyak tapi bid'ah. Akidah pun demikian. Ya, cukupkan dengan apa dibawa Rasul kau akan selamat. Wallahu tabaraka taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka abdihi wa rasulih Muhammad.